بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوه المستمعون الكرام لا نزال في الحديث عن الكبيره الاولى قال المصنف الامام الذهبي رحمه الله وقال تعالى ان الشرك لظلم عظيم والايات في ذلك كثيره وهذه الايه التي ختم بها هذه الايات فيها ايها المستمعون الكرام ان الشرك اعظم الظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه واي وضع للشيء في غير موضعه اشنع من ان توضع العباده التي هي حق لله سبحانه وتعالى في غير موضعها فتصرف للمخلوق فهو ظلم عظيم لأن فيه وضعا للعبادة في غير موضعها قال رحمه الله فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا أي ومن أهلها المخلدين فيها أبدا لكن من أشرك بالله ثم تاب إلى الله تعالى ومات موحدا فإن الله يتوب على من تاب كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب أي أن الموحد الذي لم يشرك بالله هو من أصحاب الجنة قطعا وسيدخلها ما دام أنه مات غير مشرك بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ثم هذا الدخول مختلف قد يكون دخولا اوليا يعني بدون مرور بمرحله تعذيب بالنار وقد يكون دخول دخولا بعد مرور بمرحله تعذيب بالنار فالموحدون الذين سلموا من الشرك ليسوا على طبقه واحده وفي هذا يقول تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها فالواو في قوله يدخلونها شملت الثلاثه السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه بالذنوب والكبائر التي دون الشرك بالله والعلامه الشنقيطي في رحمه الله في تفسيره يعظم من شان هذه الواو تعظيما عجيبا فيقول رحمه الله رحمه الله والواو في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق ولذا قال بعض أهل العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن ولم يبقى من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة فالوعد الصادق بالجنه في الايه شامل لجميع المسلمين والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو الذي زاد على فعل الواجب وترك المحرم المحافظه على الرغائب والمستحبات فهذان كل منهما يدخل الجنه بدون حساب ولا عذاب والظالم لنفسه هو الذي ظلم نفسه فيما دون الشرك لأن الظلم عندما يطلق في القرآن تارة يراد به المعاصي التي هي دون الشرك وتارة يراد به الظلم الذي هو الشرك كما في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقوله والكافرون هم الظالمون وإذا قرأت بقية السياق في الآيات بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة المقتصد والسابق والظالم نفسه وذكر ثوابهم عند الله عز وجل انتقل الى قسم اخر وهو الكافر قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فقوله فما للظالمين اي انفسهم بالشرك والكفر فهذا موجب لدخول النار والخلود فيها واما الاول فظلم فيما دون الشرك والكفر وهو عرضه للوعيد والعقوبه ولكنه من اهل الجنه قطعا لان الله تعالى قال جنات عدن يدخلونها الا انه قد لا يدخلها دخولا اوليا كما جاء في الحديث قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه يصيبه قبل ذلك ما يصيبه اي قد يكون عنده ذنوب يدخل بها النار ولكن ماله ومصيره الى الجنه ثم ان دخوله النار انما هو من اجل التنقيه والتمحيص والتطهير من الذنوب التي كان قد وقع فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan radio-radio Ahlu Sunnah yang lainnya, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam dosa besar yang pertama yaitu tentang kesyirikan. Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah telah menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang kesyirikan. Dan ayat yang terakhir yang beliau sebutkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun azim." Sungguhnya syirik merupakan kezaliman yang besar. Dan kemudian beliau berkata, "Wal ayatu fi dzalika katsirah." Dan ayat-ayat tentang kesyirikan banyak sekali kata Al-Imam Zahabi rahimahullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ayat ini menjelaskan bahwasanya syirik merupakan a'zamul zulm, kezaliman yang paling besar. Dan kita tahu kezaliman adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu namanya kezaliman. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oleh karenanya kita bilang, peletakan mana yang lebih buruk daripada ibadah diletakkan kepada selain Allah. Ini peletakan yang sangat buruk, yang, yang sangat tercela. Ibadah yang merupakan hak Allah semata diletakkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah jika dikatakan syirik merupakan zulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah berkata, Faman asyraka billah thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qata'an. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, kemudian meninggal dalam keadaan musyrik, maka dia termasuk penghuni neraka jahanam sudah tentu, sudah pasti. Barang siapa yang berbuat syirik kemudian meninggal dalam keadaan syirik, maka dia sudah tentu, sudah pasti menjadi penghuni neraka jahanam yaitu dia akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Akan tetapi kalau seorang meninggal dalam e, seorang berbuat syirik kepada Allah, kemudian dia bertobat, kemudian dia meninggal dalam keadaan bertauhid, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Kemudian juga Imam Zahabi berkata, sebagaimana pula barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian meninggal dalam keadaan mukmin, maka dia pasti termasuk penghuni surga meskipun diadab terlebih dahulu. Ini perkataan Imam Zahabi. Maksudnya gimana? Maksudnya seorang bertauhid, ya, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan masuk surga. Dan dia akan pasti masuk surga jika dia meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali, maka dia akan masuk surga. Akan tetapi, masuk surga ini ber, e, berbeda-beda, bervariasi. Bisa jadi masuk surga dengan langsung, yaitu tanpa melalui tahapan azab. Jadi langsung masuk surga. Dan bisa jadi masuk surga, tapi setelah melalui tahapan azab, tahapan penyiksaan. Adapun orang-orang yang bertauhid, yang mereka selamat dari makanya orang-orang bertauhid yang selamat dari kesyirikan, mereka tidak bukan satu tingkatan, mereka bertingkat-tingkat. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan tingkatan orang-orang bertauhid. Suma aurasnal kitab alladhina stofaina min ibadina. Kata Allah kemudian kami wariskan Al-Quran, Al-Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimul nafsi Di antara ahli tauhid ada zalimul nafsi Yaitu yang menzalimi dirinya. Waminhum muqtasid. Dan di antara orang bertauhid ada yang pertengahan. Waminhum sabi bil khairat. Di antara ahli tauhid ada yang semangat. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sungguhnya ini merupakan karunia yang sangat besar. Jannatu adni yadkhulunaha. Mereka masuk ke dalam surga Allah yang kekal. Per, uh, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk dalam surga Adan. Di sini ada kalau bahasa Arab ada wawul jamaah yadkhulunaha, ada waw di sini yang kalau kita artikan dalam bahasa Arab artinya mereka. Jadi Allah mengatakan mereka. Setelah Allah menyebutkan tentang tiga Eh, tingkatan ahli tauhid yang pertama yang berbuat dosa mendolimi dirinya, yang kedua yang tengah-tengah dan yang ketiga yang semangat beribadah, Allah mengatakan mereka semuanya masuk surga, ya, yaitu tiga-tiganya. Selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Al-Allamah Syinqiti rahimahullahu taala dalam tafsirnya benar-benar mengagungkan masalah huruf waw ini yang artinya mereka. Ya, dia berkata huruf waw yang ada dalam kalimat yadkhulunaha yang artinya mereka memasuki surga, ya, maka mencakup tiga golongan ahli tauhid, yaitu yang mendolimi dirinya, berbuat dosa, kemudian yang e, eh, pertengahan dan yang semangat dalam melaksanakan ibadah. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya wow ini pantas untuk ditulis dengan e, air mata. Ya. Kenapa? Karena wow ini menunjukkan semuanya masuk surga. Termasuk orang berbuat zalim kepada dirinya. Selama dia bertauhid dia akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan baginya surga Aden. Termasuk kepada tiga kelompok ahli tauhid ini. Yang pertamanya Allah sebutkan adalah zalim li nafsi. Itu orang berbuat zalim. Ya, yang berbuat zalim menunjukkan bahwasanya ayat ini adalah ayat ini dalam surat Fatir ini merupakan arja ayat Al Quran, yaitu ayat dalam Al-Quran yang sangat memberi janji. Kenapa? Karena dalam ayat ini disebutkan orang yang mendolimi dirinya selama bukan kesyirikan, maka dia masih dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kaum muslimin pun seorang yang keluar dari tiga model ini. Dan janji Allah Subhanahu wa taala dengan surga mencakup seluruh kaum muslimin. Adapun al-muqtasid yaitu seorang yang melakukan yang pertengahan, yaitu orang melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Adapun sabik abul khairat yaitu orang yang lebih dari sekadar yang wajib, ya bukan hanya sekedar melakukan yang wajib bukan hanya sekedar meninggalkan keharaman tetapi dia juga melakukan hal-hal yang disunahkan Dua golongan ini, yaitu al-mutaq muqtasid dengan as bil khairat, dua-duanya masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab. Adapun golongan yang ketiga, yang menzolimi dirinya, yang berbuat dosa, yaitu dia melakukan dosa-dosa selain kesyirikan. Ya karena kalau kezaliman dalam Al-Quran disebutkan, maka terkadang maksudnya sekedar maksiat yang selain kesyirikan dan terkadang maksudnya kesyirikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun azim." Kesyirikan merupakan kezaliman yang besar, maksudnya kezaliman di sini adalah kesyirikan. Seperti juga firman Allah, "Wal kafiruna humudz zalimun." Orang-orang kafirlah orang-orang yang zalim. Kezaliman di sini maksudnya kesyirikan. Namun terkadang kezaliman maksudnya dosa selain kesyirikan. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sisa dari ayat dalam surat Al, Al, eh, Al eh, surat Fatir tadi, setelah kita, Allah menyebutkan tentang tiga model tingkatan ahli tauhid. Allah menyebutkan ganjaran mereka itu surga. Setelah itu Allah menyebutkan jenis yang lain. Yaitu jenis orang kafir. Allah berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam, la Adapun orang-orang kafir, maka bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak akan dimatikan. وَلَا yukhaffafu عَنْهُمْ مِنْ Dan adab mereka tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedalikan najzi kulla kafur. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang kafir. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka dalam neraka jahanam mereka berteriak-teriak menyesal. Mereka mengatakan, Ya Rabb kami, keluarkan kami di neraka jahanam. Kami ingin beramal saleh. Tidak seperti kami dahulu di dunia yang melakukan kemaksiatan. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakaru fihi man tadhakar. Waja'ukumun nadhir, fadhuku fama min nasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah kami telah belikan kepada kalian umur yang cukup untuk merenungkan, cukup untuk berfikir dan telah datang orang beli peringatan kepada kalian, namun kalian tidak kembali kepada Allah, fadzuku maka rasakanlah siksaan neraka, famalidz zalimin min nasir, maka tidak ada penolong bagi orang-orang berbuat zalim." Di sini kezaliman sini maksudnya kesyirikan. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesyirikan merupakan penyebab masuknya neraka jahanam dan penyebab kekal dalam neraka jahanam. Adapun kezaliman yang pertama di surat di surat Fatir yang kita sebutkan tadi, faminhum zalimul li nafsi, ya, di antara mereka ahli tauhid ada yang berbuat zalim kepada dirinya, yaitu kezaliman yang bukan merupakan kesyirikan dan bukan merupakan kekufuran. Maka orang yang seperti ini dia terancam dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia pasti akan masuk surga. Dia pasti akan masuk surga. Ujung-ujungnya dia akan masuk surga. Kenapa? Karena Allah berjanji jannatu adni yadkhulunaha. Kata Allah surga adan, surga yang kekal yang mereka akan memasukinya. Ya termasuk di antaranya zalim li nafsi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Hanya saja orang yang berbuat zalim terhadap dirinya pelaku maksiat, dia tidak langsung masuk surga, tetapi dia melewati azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Yusibuhu qabla dzalik ma yusibuhu. Dan dia akan di, dikenai uh, hukuman sebelum sebelum masuk surga, hukuman yang mengenainya. Yaitu bisa jadi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah memiliki dosa-dosa yang menyebabkan dia masuk dalam neraka jahanam. Akan tapi kesudahannya kembalinya akan ke surga. Kemudian kalau dia pun masuk neraka jahanam itu tujuannya adalah untuk mensu mensucikan dia, untuk membersihkan bersihkan dia. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فلأهل الذنوب ثلاثة أنهر عظام يتطهرون بها في الدنيا فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجهنم في نهر الجحيم يوم القيامة نهر التوبة النصوح ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها ونهر المصائب العظيمة المكفرة فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورد القيامة طيبا طاهرا فلم يحتج إلى التطهير الرابع انتهى كلامه فدخول أصحاب المعاصي التي هي دون الشرك إلى النار لأجل التطهير لأن الجنة دار الطيب المحض فيقال للداخلين لها طبتم فادخلوها خالدين فمن كان طيبه مشوبا بخبث يطهر من خبثه بالنار إن لم يكن قد تطهر منه في الدنيا ثم يدخل الجنة مطهرا ولهذا قال ابن القيم في كتابه الوابل الصيب ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشينه خبث وخبث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب دورهم ثلاثة دار الطيب المحض ودار الخبث المحض وهاتان الداران لا تفنيان ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض وهنا نستفيد فائدة وهي أن التوحيد والإيمان موجب لدخول الجنة فإن كان توحيده مع تحقيق الإيمان وتكميل له سواء كما كمل الإيمان الواجب أو مع الإيمان الواجب كمل الإيمان المستحب فهذا دخوله للجنة دخول أولي أو يكون عنده توحيد وإخلاص لله وبعد عن الشرك لكن عنده معاصي وظلم لنفسه فهذا أيضا من أهل الجنة لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دخوله لها دخولا أوليا بل قد يسبقه قبل ذلك مرحلة تعذيب Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya para pelaku dosa ya, mereka akan mendapatkan tiga sungai yang besar yang mereka bisa bersuci dengan tiga sungai tersebut di dunia. Namun jika ternyata tiga sungai tersebut <coughs> tidak berhasil membersihkan mereka para pelaku dosa ini, maka mereka akan disucikan dengan sungai yang ada di neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Adapun tiga sungai yang di dunia yang bisa mensucikan seorang dari dosa-dosanya, yang pertama adalah sungai taubat yang nasuha. Yang kedua adalah sungai kebaikan-kebaikan yang bisa menghilangkan dosa-dosa yang meliputi. Dan yang ketiga adalah sungai musibah. Musibah-musibah yang besar yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Maka jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan masukkan hamba tersebut kepada salah satu dari tiga sungai ini. Apakah dia bertobat atau ataukah dia melakukan banyak kebajikan ataukah dia dikasih musibah. Ya, maka dia pun akan masuk dalam tatkala bertemu dengan hari kiamat dalam kondisi bersih, suci, maka dia tidak perlu untuk disucikan disucikan di neraka jahanam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, maka para pelaku maksiat yang maksiatnya selain kesyirikan, mereka dimasukkan dalam neraka jahanam karena untuk disucikan. Kenapa? Karena surga adalah tempat yang murni suci, murni suci, bersih. Maka orang-orang yang masuk surga dikatakan dalam Al-Qur'an, "Tibatum fadkhuluha khalidin." Ya, kebaikan kalian, kalian dalam kondisi baik, dalam kondisi suci, masuklah kalian dalam surga dalam kondisi abadi. Barang siapa yang kesuciannya masih tercampur dengan keburukan, ya, masih dicampur dengan kotoran, maka dia harus disucikan, ya, agar kotorannya tadi disucikan di neraka jahanam. Jika dia tidak sempat bersuci di dunia. Kemudian setelah disucikan neraka jahanam baru kemudian dia dalam surga dalam kondisi suci. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib beliau berkata, tatkala orang-orang ada tiga model, manusia ada tiga model, ada tiga tingkatan. Yang pertama, yang murni suci tidak ada keburukannya sama sekali. Yang kedua, yang murni buruk tidak ada kebaikannya sama sekali. Dan yang ketiga adalah orang yang tercampur antaranya kebaikan dan keburukan. Maka tempat kembali mereka ada tiga model juga. Yang pertama adalah e, tempat tinggal yang murni baik. Kemudian Yang kedua adalah e, tempat tinggal yang merupakan murni keburukan dan dua-duanya yaitu neraka dan surga. Nerakanya orang kafir dan surganya orang muslim, orang mukmin dan dua tempat ini abadi, tidak akan fana kata Ibnu Qayyim. Adapun orang yang masih bercampur dalam dirinya antara kebaikan dengan keburukan, maka mereka ada tempat tersendiri yang tempat tersebut akan fana, ya, yaitu e, tempat neraka jahanam bagi orang-orang para pelaku maksiat yang maksiatnya bukan kesyukuran. Maka mereka ini tidak akan kekal dalam neraka jahanam, ya, tidak ada seorang pelaku maksiat dari kalangan muahidin yang kekal dalam neraka jahanam jika mereka sudah diazab sesuai dengan kadar dari kemaksiatan yang mereka lakukan, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka jahanam, kemudian dimasukkan dalam surga. Dan sehingga tidak ada lagi tersisa kecuali tempat yang baik yang murni dan tempat yang buruk yang murni. Tidak ada sisa kecuali neraka dan surga. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya tauhid dan iman merupakan sebab masuknya surga. Barang siapa yang tauhidnya disertai dengan pentahkik, dengan E, mewujudkan iman yang menyempurnakan iman apakah dia menyempurnakan iman yang wajib ataukah dia menyempurnakan iman yang mustahab kesempurnaan iman yang mustahab maka orang seperti ini masuk surga dengan langsung tanpa ada adab sama sekali adapun uh, atau seorang yang memiliki tauhid dan ikhlas dan jauh dari kesyirikan akan tapi dia terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan dia mendolimi dirinya maka orang ini juga akan masuk surga, masuk surga akan tapi tidak lazim dia harus masuk surga secara langsung bisa jadi dia harus diadab terlebih dahulu untuk mensucikan keburukan yang ada pada dirinya. قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله الحديث هذا الحديث فيه التنصيص على أن الشرك أكبر الكبائر وأخطرها ولذا ذكر في مقدمتها وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها الشرك بالله ايضا ذكر في مقدمتها الشرك بالله عز وجل وقوله اجتنبوا سبق التنبيه على ما في هذه الكلمه من فائده وقوله الموبقات اي المهلكات وسميت الكبائر موبقات لانها تهلك صاحبها وتسمى المقحمات لأنها تقحم صاحبها في العذاب وتسمى المهلكات وتسمى الكبائر وتسمى العظائم أي عظائم الذنوب Kemudian mulai Al-Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tentang bahaya kesyirikan. Yang pertama adalah sabda Nabi SAW, Ala unabi ukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa ter terbesar di dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al ishraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menunjukkan bahwasanya syirik merupakan dosa terbesar dari dosa-dosa besar, dosa yang terbesar yang paling berbahaya. Oleh karenanya disebutkan pertama kali. Kemudian juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah kalian dari tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan yang pertama kali adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah SAW menyebutkan tujuh bahaya yang membinasakan. Yang pertama kali Rasulullah, Rasulullah SAW sebutkan di antara tujuh, tersebut adalah kesyirikan. Adapun sabda Nabi jauhilah, ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu makna dari jauhilah artinya menjauh, jangan dekat-dekat. Ya. Dan sabda Nabi al-mubiqat yang membinasakan, ya. Ya, uh, dosa-dosa uh, besar dinamakan dengan mubiqat yang membinasakan. Kenapa? Karena dosa-dosa tersebut akan membinasakan pelakunya. Dan dinamakan dengan al-muqhimat yang artinya yang menjerumuskan. Kenapa? Karena pelaku dosa besar, dosa besar tersebut akan menjurumuskan dia dalam azab. Ya, dinamakan oleh karena dosa besar dinamakan dengan al-muhlikat yang membinasakan, dinamakan dengan al-kabair, dosa-dosa besar, dinamakan dengan al-adhaim, yaitu dosa-dosa yang agung, yang mengerikan. Ini semua nama-nama dari dosa-dosa besar. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه الحديث اي كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فإنه إن لم يرجع إلى الإسلام فإنه يقتل لأنه بدل دينه وهذه أعظم الكبائر أن يبدل دينه التوحيد بالشرك والكفر والتنديد وبهذا يكون أنهى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما يتعلق ويختص بالكبيره الاولى كبيره الاشراك بالله سبحانه وتعالى Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan hadis yang eh, terakhir dari dosa besar yang pertama tentang kesyirikan yaitu sabda Nabi SAW man baddala dinahu faqtuluh barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia ini hadis Nabi SAW yaitu seorang yang tadinya muslim kemudian tatkala melakukan kesyirikan berarti dia murtad dari Islam, dia keluar dari Islam. Maka jika dia tidak kembali kepada Islam, maka dia dibunuh. Kenapa dia telah menukar agamanya? Dia telah menukar agamanya. Ini merupakan dosa besar yang sangat besar. Itu seorang menukar, menukar agama tauhidnya ditukar dengan kesyirikan atau ditukar dengan kekufuran. Ya, ini merupakan uh, dosa yang sangat besar. Dari sini maka uh, Imam Zahabi rahimahullah telah selesai menyebutkan tentang dosa besar yang pertama yaitu mengenai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala kajian kita dari dosa besar yang pertama yaitu tentang masalah kesyirikan, dosa yang terbesar dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memudahkan kita untuk bisa beramal soleh dan bisa mempelajari apa yang bermanfaat bagi kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu bagi kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Selanjutnya kita kembalikan kepada Akhi Fawaz dan Eh, silakan yang Anda yang ingin bertanya maka kami persilahkan. Baik, terima kasih kami mengucapkan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan bersama yang penuh manfaat di sore ini. Juga untuk lalu Ustaz Firanda Andrija yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja dan pendengar Radio Radio Da'wah Ahlus Sunnah Wal Jamaah lainnya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kami berikan kesempatan silahkan di 021 823 dan pesan singkat 0819896543. Pendengar yang pertama kita coba sapa dari penelpon. Baik, terputus. Kami berikan kembali silakan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Nah, kami coba sapa kembali yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana? Baik, silakan Pak Bumisan. Nah, ya, terima kasih dari Heran. Ini masalah syirik Pak Dalam hadis dinyatakan bahwa tiaro atau tasawir adalah suatu yang termasuk kesyirikan, yaitu mangga kecil. Bagaimana dengan hadis Nabi dari jalur Abdullah bin Umar? Saya mendengar Nabi bersabda, kejalan itu dalam tiga perkara, kuda, wanita, dan rumah. Dan juga tadi saat hal saat juga dengan ada yang sama. Seandainya kejalan itu ada, maka pada wanita, kuda, dan tempat tinggal. Bagaimana korelasinya antara dua hadis dengan hadis tadi dari Abdullah bin masalah ziarah. Terima kasih jazakumullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mubizan. Nah, silakan Ustaz. كل من الحديثين صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا تعارض بينهما لأن قوله الشؤم في ثلاث يراد به آه، ما يكون في المرأة أو الزوجة من سوء أخلاق وسوء عشرة وتضييق على الزوج بحيث تكون شؤما عليه فيما يكون منها من نكد وعدم إراحة للزوج ومثله كذلك الخيل إذا كانت عسرة آه، آه، ليست مطاوعة لصاحبها متأذيا منها ومثله كذلك البيت إذا سكنه المرء وصار متأذيا إما لأمور تتعلق بالبيت نفسه أو بجيران البيت وأذيتهم ونحو ذلك فتكون هذه الامور نكدا على المرء ويتاذى آه، فيها اذى عظيما فهذا قول النبي عليه الصلاه والسلام الشوم في ثلاث المراه والفرس والبيت او المسكن واما آه، قوله الطيره شرك فإن التطير تطير الإنسان وتشاؤمه سواء من الطيور أو من غيرها باب من أبواب آه، فتح الشرك على نفسه بالتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى من بها من سلطان وإلا مثلا لو أن الإنسان أراد أن يسافر ورأى طيرا ثم تشاءم ماذا يعني هذا الطير فيما قدر وقضي للعبد مما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه الا ان فساد العقول يوجد مثل هذه التعلقات الباطله التي ما انزل الله بها من سلطان Uh, Syekh menjelaskan bahwasanya dua-dua hadis tersebut adalah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang pertama atiyaratu syirkun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tatoyur yang mengkait-kaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar adalah kesyirikan. Dan hadis yang kedua asyumu laukan asyum fi thalatha bahwasanya eh, keburukan itu ada pada tiga perkara yaitu pada wanita, kepada faros kepada kuda dan kepada maskan, kepada rumah. Ini dua-dua hadisnya, dua hadis ini adalah sahih dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kita bahas hadis yang eh, kedua tentang asyumu fitalasa fi thalatha. Asyumu fi thalatha bahwasanya eh, keburukan itu ada pada tiga perkara. Yaitu maksudnya Seorang menghadapi keburukan langsung dia hadapi, bukan dia kira-kirakan, tapi benar-benar dia hadap, dia berhadapan. Misalnya istrinya buruk, istrinya akhlaknya jelek, tidak bisa menyenangkan suaminya, terlalu banyak menuntut misalnya menyempitkan kehidupan suaminya, ya maka dia tidak akan merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Ini berarti buruk istri seperti ini. Ya, maka dia menganggap buruk istri seperti ini. Artinya dia menghadapi langsung kesalahan keburukan-keburukan itu. Kemudian juga misalnya yang kedua dalam kuda. Jadi kalau ada kuda, misalnya dia memiliki kuda, tapi kudanya nggak taat, nggak nurut, disuruh itu nggak nurut, liar misalnya mengganggu dia, ya maka ini pun keburukan. Yang ketiga adalah rumah. Rumah misalnya dia tidak enak tinggal di rumah tersebut, tidak tentram, selalu terganggu atau terganggu dengan tetangga-tetangga rumah tersebut, ya maka menjadikan kehidupannya sulit. Ya, dia terganggu dengan kehidupan tersebut dan ini merupakan tanda keburukan. Berbeda dengan tiara, tiara yaitu berkaitan dengan sesuatu yang belum dia belum dia dapatkan. Ya, misalnya seorang hendak bersafar, jadi ya, tahu-tahu dilihat burung. Eh, burung ini kayaknya pertanda buruk, maka dia tidak jadi bersafar. Ya, apa hubungannya safar dengan keburukan ya? Ini merupakan ketergantungan yang batil. Tidak ada hubungan antara kebaikan safar dengan burung tersebut. Ya, ya ini menunjukkan rusaknya akal. Ya seorang tidak bersabar bersabar saja nggak ada hubungannya dengan dengan burung. Maka tidak ada pertentangan di antara kedua hadis ya, tersebut. Kami ucapkan terima kasih. Jazakallah heran atas jurnalnya di disampaikan oleh Syekh. Kita angkat untuk selanjutnya ada penelpon yang kedua. Kami coba sapa. enam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waafik. barakallah dengan Bapak siapa? Dari Abu Zaki di Masnan Tambun. Ya, silakan Pak Abu Zaki. Barakallahu fiik Ustaz. Eh. Silakan Pak Wafiq Barakallahu. Ini jelas seseorang yang meninggal dunia di atas kebitahannya dan menyelisihi apa yang dicontohkan Rasulullah. Apakah itu termasuk dosa besar juga Ustaz? Iya. Baik. Itu aja. Terima kasih. Nah, iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. البدع كما عرفها أهل العلم أخطر من المعصية لأن أخطر من مجرد المعصية هذا من حيث الجملة أما من حيث النظر إلى أفراد البدع وأفراد المعاصي فكل آه، بحسبه لكن البدعة أخطر من المعصية من جهه ان العاصي يشعر انه على ذنب وانه مخطئ واما صاحب البدعه فلا يرى الا انه صاحب الحق وان من خالفه هو الذي على الباطل ومن هنا كانت البدعه آه، خطورتها على صاحبها اشد من خطوره العاصي والعاصي اذا نوصح هو في الاصل يدرك انه مخطئ ولهذا يتجاوب مع الناصح له أكثر من تجاوب صاحب البدعة أما صاحب البدعة إذا نوصح فإنه لا يتقبل لأنه يرى نفسه على الحق وأن من يناصحه هو على الباطل Uh, Syekh menjelaskan bahwasanya bid'ah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah lebih parah daripada maksiat. Ya ini secara umum bid'ah lebih parah daripada maksiat. Kenapa? Karena Pelaku bid'ah dia merasa di atas kebenaran, susah dinasihati. Adapun pelaku maksiat dia mudah dinasihati. Pelaku maksiat dia sadar bahwasanya dia bermaksiat. Makanya waktu dia dinasihati dia mudah menerima. Adapun pelaku bid'ah maka dia tidak merasa bersalah bahkan dia menyangka orang yang menasihatinya yang bersalah. Ini secara jumlah, secara keumuman bahwasanya bid'ah lebih parah daripada maksiat. Namun adapun secara apakah dosa besar, dosa kecil, maka harus dipandang satu persatu maksiat. Sebagaimana maksiat dilihat-lihat, demikian juga masalah bid'ah pun diperpandang secara afrod satu persatu tidak bisa dinilai secara umum. Bahwa seluruh maksiat dosa besar tidak bisa, tapi dinilai satu persatu. Nah, terima kasih atas jawabannya disampaikan. Jazakallah khairan. Kita pertanyaan yang berikutnya ada Bapak Mukhlis di Grobogan, Jawa Tengah. Silahkan Pak Mukhlis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan ke pertanyaannya Pak Mukhlis. Oh iya, ini mau nanya itu tentang kalau ada orang berhaji, itu kalau ziarah ke makam Rasul, apakah itu digolongkan orang bid'ah itu atau syirik itu? Hmm, nah, baik terima kasih Pak Mukhlis. Reaksi dan pertanyaan Bapak. Nah, silakan. من حج وزار المدينة أو زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام سواء بعد الحج أو قبل الحج آه، لا يعد آه، مشركا ولا يعد مبتدعا ولا أحد يقول آه، ذلك لكن ينبغي التنبه إلى أمر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى ومستفاد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فشد الرحل إلى المدينة يكون بنية زيارة المسجد النبوي وإذا وصل المسلم أو الحاج إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى فيه من بعد ذلك يشرع له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وكذلك يزور قبور البقيع و ويذهب إلى مسجد قباء ويصلي وهذه كلها من أبواب العمل الصالح وأبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى Saya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berziarah ke kota Madinah ya, kemudian dia menziarahi menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah haji atau sebelum haji, maka tidak dianggap sebagai orang musyrik, apalagi di, eh, tidak juga dianggap sebagai pelaku bid'ah. dan tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Tidak ada yang mengatakan orang pergi kuburan Nabi kemudian mubtadi atau musyrik. Akan tapi ada perlu perkara yang harus kita ingat, ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu Rasulullah SAW bersabda, La tushaddu rihal illa illa thalathati masajid. masjid Haram, Masjid Hada, Masjid al Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan suatu tempat kecuali kepada tiga masjid. Tidak boleh seorang bersafar, sengaja bersafar untuk mencari keberkahan suatu tempat kecuali kepada tiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Oleh karena seorang tatkala ingin bersafar, niatnya ke Masjid Nabawi, ke ke Masjid Nabawi. Kalau dia sudah sampai ke Masjid Nabawi, maka dia silakan ke tempat-tempat yang lain yang disyariatkan, seperti menziarahi kuburan Nabi, seperti menziarahi kuburan Baki, seperti menziarahi kuburan syuhada Uhud, seperti misalnya pergi ke Kuba. Ini semua disyariatkan kalau orang sudah sampai di Madinah. Namun niat awal dia tatkala ke Madinah adalah supaya bisa ke Masjid Nabawi. Nah, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Uh, yang pertama dari uh, Ibu Nur di Air Tiris yang menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Syekh, apabila orang tua kami dahulu belum faham tentang dakwah tauhid, apakah kami saat ini anak-anaknya masih bisa untuk mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua kami padahal mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan karena ketidaktahuan mereka. Mohon nasihat dan penjelasannya. jazakallahu khairan ya Syekh. ليس للمرء أن يتتبع وينبش ويسأل والأصل في المسلم أنه على خير في إسلامه وعبادته لله سبحانه وتعالى ليس الإنسان أن ينبش أو أن يسأل و وإنما المرء على الأصل في إسلامه وديانته لله سبحانه وتعالى أما إذا كان على علم بأنه يعبد غير الله ويصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهذه مصيبة عظيمة وجاءت النصوص بالمنع من الدعاء أو الاستغفار أو نحو ذلك لمن كانت هذه حاله Uh, saya menjelaskan bahwasanya asalnya seorang tidak usah cari-cari kondisi orang lain. Asalnya seorang kita nilai orang itu muslim ya di atas, dan seorang muslim di atas kebaikan. Bukan urusan kita apakah tanya-tanya dia itu dulu syirik atau tidak. Asalnya kita nggak usah ngurus masalah itu. Tetapi kalau kelihatan depan mata kita misalnya dia ternyata menyembah kepada selain Allah, Ya, maka ini jadi masalah. Tidak boleh kalau menyembah, melakukan syirik akbar, menyembah kepada selain Allah misalnya. Maka inilah musibah yang eh, dalil-dalil uh, dalil -dalil menjelaskan tidak boleh kita uh, memohonkan ampunan bagi orang yang melakukan uh, penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas jawabannya yang disampaikan. Jazakallah khairan ya Syekh. Kita angkat pertanyaan yang dari pesan singkat berikutnya. Ya Syekh, uh, mohon nasihatnya bagaimanakah kami memberikan nasihat terbaik kepada tetangga yang muslim kemudian murtad karena mengikuti agama suaminya. Terima kasih Syekh. الردة عن الإسلام هذه أشنع الذنوب وأخطرها والعياذ بالله وكيف بإنسان عرف الإسلام وعرف فضله ثم يبدل دينه والعياذ بالله الى شيء من هذه الاديان الباطله ايا كانت ومثل هذه المراه على قرابتها مسؤوليه وواجب ان يناصحوها وان يبينوا لها وان يقدموا لها ايضا شيئا من الكتب المشتمله على بيان محاسن الدين الاسلامي وفضله لا يتركوها نهبة للشيطان بل يعمل على مناصحتها كذلك يعني قرابتها من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال يتأكد في حقهم متابعة هذه المرأة بالمناصحة وإذا كانت آه، ارتدت عن الدين متابعة زوجها فماذا يغني عنها زوجها والعياذ بالله إذا لقيت الله عز وجل مرتدة عن دينها الحاصل أنه لا ينبغي لقرابتها أن يتركوها بل عليهم أن يجتهدوا قدر مستطاعهم في مناصحتها لعلها ترجع إلى الحق والهدى Syekh menjelaskan bahwasanya murtad ya atau riddah ya dari Islam merupakan perkara yang paling buruk, dosa yang paling buruk. Bagaimana seorang sudah mengenal Islam, mengenal indahnya Islam, kemudian dia menukar agamanya dengan agama-agama kesyirikan, agama-agama yang batil, agama apapun. Ya oleh karenanya wajib bagi e, kerabat wanita ini ya bagi mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Wajib bagi mereka untuk berusaha mengembalikan wanita ini kepada Islam. Tidaknya dia menasihati wanita ini kemudian berikan kepada wanita ini seperti buku-buku tentang Islam, indahnya Islam, tentang bahayanya kesyirikan. Ya, jangan dia biarkan wanita ini menjadi santapan syaitan, menjadi uh, apa namanya mangsa dari syaitan, tapi dia berusaha untuk menasihati wanita ini. Ya. Uh, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya kerabat wanita ini diingatkan kerabat-kerabatnya untuk menasihati wanita ini apakah pamannya apakah Eh, bibinya, apakah sepupunya, semuanya diingatkan agar menasihati mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menasihati wanita ini bahwasanya kesyirikan berbahaya dan Islam itu indah. Ya, apa yang dia mendapatkan wanita ini dari kalau suaminya e, kafir apakah suaminya bisa bela dia di akhirat kelak? Tidak bisa kalau dia bertemu dengan Allah dalam keadaan murtad. Maka diberitahukan kepada kerabatnya agar berusaha menasihati sebaik-baiknya kepada wanita ini dengan menjelaskan tentang Islam, tentang tauhid dan kesyirikan. Baik, terima kasih Jazakallah Heran ya Syekh atas uh, jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari Bapak Suradi di Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Apabila kita uh, mengkeramatkan hari tertentu, sehingga banyak di antara kami yang tidak uh, berani untuk melakukan suatu acara, misal pernikahan, karena uh, tidak sesuai harinya, apakah ini adalah termasuk eh, ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihat dan penjelasan Syekh. إذا كان على هذا الوصف الذي ذكر السائل أن يتوقف آه، عن العمل في يوم ما فهذا كله من التشاؤم الجاهلي الباطل مثل آه، تشاؤم بعض آه، الناس في هذا الزمان من رقم 13 مثلا أو يوم 13 أو التشاؤم آه، من بعض الشهور كتشاؤم الجاهلية من شهر صفر فلا يتزوج فيه ولا يتاجر فيه هذا كله من أعمال الجاهلية ومن الضلال ومن التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان eh, Saya menjelaskan kalau memang sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya yaitu Eh, berhenti dari pekerjaan karena menganggap buruk dari suatu hari khawatir terkena keburukan ya maka ini merupakan uh, eh, tatoyur atau tasyaum yang batil ya seperti misalnya sebagian orang yang mereka uh, menganggap keburukan angka 13 atau mereka tidak menganggap keburukan hari tanggal 13 misalnya ini sama seperti ada adat jahiliyah dahulu orang-orang jahiliyah dahulu ya orang-orang musyrikin dahulu mereka menganggap bulan Safar adalah bulan yang sial sehingga mereka tidak berdagang di bulan Safar dan mereka juga tidak menikah di bulan Safar. Ini merupakan ketergantungan yang batil dan merupakan kesesatan dan merupakan kesyirikan. Nah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita akan terus selanjutnya dari penelpon kembali sudah ada Bapak Bukhari di Kebumen, Jawa Tengah. Silakan Pak Bukhari. Iya, mohon nanya Pak Ustaz. Silakan. Mengenai dalil Al-Quran maupun hadis tentang orang-orang yang amal amal baiknya itu lebih ringan dari dosanya. Itu kemudian dari neraka diangkat ke dalam surga itu dalil-dalilnya Ustaz. Iya. Al-Quran maupun hadis. Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ulang, wabarakatuh. Ulang pawas, ulang pawas ya, diulang. Ya, pertanyaan dari Pak Bukhari tadi, eh, mohon penjelasan eh, atau dalil dari Al-Quran dan hadis terhadap orang-orang yang amal perbuatan atau kebaikannya sedikit akan tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka ke surganya. Terima kasih. من خفت موازينه أي بالمعاصي التي دون الشرك فالأدلة كثيرة على أنه إذا أدخل النار يخرج منها ولا يخلد فيها قد مر معنا سوق شيء منها في هذه الدروس المقدمة منها قول النبي عليه الصلاه والسلام اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه ادنى مثقال ذره من ايمان ومر معنا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه يصيبه قبل ذلك ما يصيبه والاحاديث في هذا المعنى كثيره eh, Saya menjelaskan bahwasanya orang yang timbangan kebaikannya ringan, kenapa ringan? Karena lebih berat timbangan kemaksiatannya. Selama kemaksiatan yang dia lakukan tadi bukan kesyirikan, maka dia akan dimasukkan neraka jahanam, tapi suatu saat dia akan dikeluarkan. Dan dalil ini terlalu banyak, ya. terlalu dalil di antaranya dalil yang telah kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yusibuhu qabla dhalik ma yusibuhu. Kata Nabi SAW, dia akan ditimpa dengan adab sebelumnya azab yang menimpanya. Artinya dia mati diazab dulu kemudian dimasukkan dalam surga. Demikian juga seperti hadis Nabi SAW, akhriju minan nari mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka jahanam orang-orang dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar Allah. Artinya dia sempat uh, disiksa kemudian setelah dibersihkan maka dikeluarkan dari neraka jahanam. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan dari Pak Bukhari di Kebumen. Kita angkat pertanyaan yang terakhir dari pesan singkat kembali dari Pak Maulana di Wonosari yang bertanya, Syekh, saya sangat tak, eh, takut sekali eh, akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya sering dirasuki rasa was-was jangan-jangan perbuatan saya telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah rasa was-was ini adalah perkara yang wajar? Mohon nasihat eh, dari Syekh. Jazakallah khairan. الشيطان هذه مهمته مع الإنسان في تثقيل العمل الصالح إليه وإدخاله في الشكوك الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان وقد قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فعليك بالإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وعدم الالتفات لهذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في نفس المسلم تشكيكا له وتثبيطا له عن الخير والعمل الصالح واسال الله الكريم ان ينفعنا آه، اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله انه سميع قريب مجيب والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kerjaan setan. Setan kerjaan dia di antaranya bagaimana membuat orang malas beribadah dengan memasukkan keraguan. Ya kalau orang sudah ragu dia syirik atau tidak, akhirnya dia gag, mau ibadah ragu-ragu. Kenapa dia merasa terjerumus dalam kesyirikan? Maka tidak ada jalan lain kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu syaitan yang membisik bisikan dalam hati manusia di antaranya membisikkan keraguan. Ya, oleh karenanya wajib bagi bapak yang bertanya untuk berbanyak uh, uh, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitanir rajim. Karena syaitan, ya dia ingin orang jadi malas beribadah dengan memasukkan keraguan. Ya, kalau dia merasa selalu berbuat syirik, kalau berbuat syirik, maka dia akan jadi malas beribadah. Makanya harusnya dia lawan ya, dia lawan. Dia menjauhkan dirinya dari syirik dan dia melawan uh, godaan setan tersebut dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini semoga uh, kita bisa dipertemukan di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja wabillahi taufik wa minhul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fadilatul Syekh atas darsi yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga